Kat Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ucapkan, kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit teman, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. Kita hancurkan Majapahit. atas Laga Wangi. Pelangi di atas Gelagah Wangi, naskah karya S. Pijam. teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Kusuma Dewi geram sekali mendengar kata-kata yang disampaikan Rake Hambulu yang diucapkan dengan nada-nada kurang sopan. Sebaliknya, cantrik pada pokan Kila itu tampaknya tenang-tenang saja. Walaupun pipi kirinya masih terasa pedas, tapi sepertinya dia tidak menyesali perbuatannya. Endang Kusuma Dewi tambah geram Sambil berkacak pinggang, gadis itu memaki-maki Rake Hambulu habis-habisan. Awas kau Hambulu, berani kurang ajar padaku. Akan kubuat kau menyesal seumur hidupmu. Untuk apa saya harus menyesal, Nini? saya merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Uh, saya hanya ingin menolong Nini Kusuma Dewi. Saya kasihan melihat Nini Sayang sekali. Gadis secantik Nini Kusuma Dewi harus menderita karena ulah seorang laki-laki. Ya, siapa tahu kalau Nini sudi berpaling pada Raki Hambulu. Kekecewaan Nini akan segera terobati. Santrik uh, tidak tahu malu. Hmm. tidak tahu diri. Sudah berapa lama kau menjadi cantrik pada pokan Indra Kila, ha? Seharusnya kau tahu sedikit tata krama. Aku ini putri gurumu sendiri. Kalau kau menaruh rasa hormat pada resi wiyasa gurumu, pasti kau tidak akan berani sembarangan padaku. Sudahlah, pergi sana. Cepat! Sebal aku melihat kelakuanmu, Hambulu. Jadi, Nini Kusuma Dewi mengusir saya? Iya, kau aku usir. Kalau masih juga berdiri di situ, salahmu sendiri. Uh, baik, baiklah. Saya akan pergi. Ah, tapi sebelumnya, bolehkah saya meremas jari cemari tangan ini Kusuma Dewi? Ah! Eh, kurang ajar kau Hambulu. Eh, apa yang apa yang sudah kau lakukan? Eh, lepaskan. Eh, Nini. Lepaskan tanganku. Eh, kurang ajar. Kau mau melepaskan atau tidak? Hambulu. Hei, hei, hei, hei, hei, Endang Kusuma Dewi mengipaskan tangannya dari cengkraman rakyat Hambulu setelah berhasil terlepas, gadis itu menyusulnya dengan serangan bertubi-tubi. Raki Hambulu kalang kabut hingga dia terpaksa membuang tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Endang Kusuma Dewi terus mengejar. Terjadilah pertarungan seru. Saat itulah Resi Biasa muncul di balik bayangan pohon yang gelap. Kusuma Dewi. Hentikan Kusuma Dewi. Baik Endang Kusuma Dewi maupun Rakeh Hambulu buru-buru menarik serangan begitu mereka melihat kehadiran Resi Wiyasa. Resi Wiyasa langsung menghampiri putri bungsunya yang tampaknya masih sangat bernafsu melanjutkan perkelahian. Apa yang kau lakukan di sini, Kusuma Dewi? Hmm? Dasar anak bandel. Kau benar-benar sudah sangat keterlaluan. Aku malu, Kusuma Dewi. Di ruang pendopo kau sudah membuatku malu pada para tamu dan undangan dari Antapura. Sekarang kau berkelahi dengan Raki Hambulu di sini. Ada apa denganmu, Gusma Dewi? Hmm? Setan dari mana bercokol di kepalamu? Huh? Uh, eh, ampun, Ayah Resi. Uh, Raki Hambulu yang yang mulai lebih dulu. Hambulu tidak bersalah. Aku yang menyuruhnya pergi menyusulmu. Dia hanya sekedar menjalankan perintahku. Tidak, Kusuma Dewi. Ada yang tidak beres denganmu. Uh, ampun Bapak Resi. Sebenarnya Nini Kusuma Dewi tidak terlampau salah. Memang benar. Saya yang membuat gara-gara hingga terjadi perkelahian. Diam kamu Hamulu. Uh, Aku tidak bertanya padamu. Lebih baik kau kembali ke ruangan pendopo. Hmm? Biar ku tangan sendiri anak bengal ini. Apa yang kau tunggu Hambulu? Hah? Uh, Cepat kembali ke pendopo temani para tamu kita dari Antapura. Ah, baik, Bapak Resi. Bagaimana, Kusuma Dewi? Bagaimana apanya, Ayah Harsi? Awas, jangan kurang ajar pada orang tua. Aku bertanya baik-baik. Saya tidak tahu apa maksud pertanyaan Ayah Resi. Eh, lalu, saya harus bagaimana lagi? Kamu sengaja membuat onar di ruangan pendopo sehingga aku jadi malu. Hmm? Kamu sengaja mempermalukan ayahmu sendiri. Kamu sengaja mencoreng nama baik Resi Wiyasa di padepokan Endrakila. Mengapa kamu diam? Hmm? Apa itu artinya kau sengaja mau membuatku malu? Hmm? Kalau saya menjawab yang sebenarnya, pasti Ayah Resi juga tidak akan percaya. Mulutmu jelek sekali sekarang, Kusuma Dewi. Belajar dari mana kau bicara seperti itu dengan ayahmu? Apa kamu tidak bisa bicara dengan baik dan sopan, lebih beradab, dan menghormati aku sebagai orang tua kandungmu? Hmm? Semakin besar kamu bukan bertambah dewasa dan mengerti, sebaliknya kamu justru berubah menjadi perempuan urakan. Perempuan ugal-ugalan. Ingat Kusuma Dewi, aku tidak mengajarimu kelakuan seperti itu sungguh-sungguh memalukan. Aku malu sekali. Aku juga capek memberi nasihat padamu, Kusuma Dewi. Hmm? Mengapa kamu tidak seperti Puspita Sari kakakmu? Hah? Mengapa? Hah? Kalian sama-sama perempuan. Kakak beradik. Seharusnya kamu meneladani Puspita Sari Dan jangan menjadi gadis peraan seperti itu. Ampun Ayah Resi, Kusuma Dewi memang bukan Puspita Sari. Memang beda. Kamu tidak sama dengan Puspita Sari. Puspita Sari itu cantik, alim, menghargai orang tua. Sebaliknya kamu perempuan ugal-ugalan. Tidak tahu adat dan kesopanan. Dan kalau sudah tersinggung, susah mengendalikan diri. Maaf, Ayarsi. Kalau memang kenyataannya Kusuma Dewi seperti ini, lalu bagaimana? Eh, bagaimana apa maksudmu? Apakah Ayah Resi tidak mau mengakui saya sebagai anak lagi? Apakah Ayah Resi bermaksud mengusir saya dari padepokan karena saya sudah berbuat memalukan? Karena saya sudah membuat cemar nama baik Ayah Resi biasa. Eh, Kusuma Dewi! Bocah kemarin sore sudah berani ngomong seperti itu di depan orang tuamu. Hah? Apa yang kamu bangga-banggakan Kusuma Dewi? Kalau memang kamu tidak bisa diatur, terserah. Anakku cuma dua. Puspita Sari dan Kusuma Dewi. Tapi ibarat induk ayam, aku tidak keberatan kehilangan telur sebutir. <laughs> Ayah Resi. Ampun Ayah Resi. Saya memang saya memang bersalah. Ampuni kesemua biaya Hayarsi. Endang Kusuma Dewi menjatuhkan tubuhnya dan kedua belah tangannya membekap kaki sang ayah. Resi Wiyasa tersentuh hatinya. Dengan rasa haru, dia membelai rambut si putri bungsu kemudian menarik lengannya dan membawanya berdiri. Baiklah. Syukur kalau kau segera menyadari kekeliruanmu, Sumadewi. Itu akan menjadi baik untuk semuanya, khususnya untuk dirimu sendiri. Sekarang kau masuk ke ruangan bidikmu, jangan-jangan membuat onar lagi. Baik, Ayah Resi. masih bercakap-cakap. Di antaranya Resi Wiyasa sendiri, Empu Sarasija, dan Empu Janardana. Sementara yang lain sudah bergeletakan di sana-sini di atas tikar pandang. Tak lama kemudian, Resi Wiyasa pamit mau membakar dupa di Puri Sesaji. Sedangkan Empu Sarasija tampaknya sudah sangat letih. Dia membaringkan tubuhnya di atas tikar Tinggal Empu Janardana yang masih duduk bersila di tempat semula. Suasana mulai sunyi senyap. Endang Kusuma Dewi juga belum terlelap. Dia terbaring gelisah di atas ranjang. Suatu saat garis itu mendesah dan wajahnya membayangkan perasaan sedih, kecewa, serta marah bercampur aduk menjadi satu. Sambil kembali mendesah, Gadis itu lalu bangun dan menghampiri lemari kaca, lalu berdiri di depannya. Sesaat dia memandangi wajahnya di balik kaca. memang perempuan urakan. Pekerjaanmu hanya membuat onar dan membuat malu orang tuamu sendiri. Kau tidak sama dengan Endang Puspitasari. Kau bukanlah anak yang diharapkan. Kau sudah gagah dan tidak banyak gunanya. Nah, apa katamu sekarang, Kesuma Dewi? Hmm? Apa yang akan kau lakukan? Kenyataannya, kau tidak mampu memberikan pelayanan yang baik. Bahkan sebaliknya, Kau selalu membuat susah orang tua. Wajah Endang Kusuma Dewi menjadi tegang. Perlahan-lahan dia memungut selembar bunga pandan atau puda. Selanjutnya, dia duduk di belakang meja dan mulai menuliskan aksara-aksara. Ayah setelah saya renungkan dan saya renungkan sekali lagi, ternyata semua ini salah saya sendiri saya memang keterlaluan. Saya menyesal sekali karena saya sudah mempermalukan Ayarsi di depan para tamu dari Antahpura. Saya sudah membuat aib keluarga. Sekarang saya merasa kecil dan tidak berharga. Saya merasa menjadi anak yang tidak berguna. Endangku Sumadewi Dewi memang gadis ugal-ugalan. Tidak seperti Puspita Sari, yang lembut dan tahu sopan santun. Karena itu, dia tidak pantas menjadi putri bungsu Resi Wiasa dan tidak cocok lagi tinggal di padepokan Indra Kila. Maafkan saya, Ayah Resi. Maafkan Kusuma Dewi. Saya terpaksa menempuh jalan ini saya ingin pergi sejauh-jauhnya, mencari pengalaman sendiri di luar. Saya hanya berharap, mudah-mudahan pengalaman itu nanti akan membentuk kepribadian saya hingga Endang Kusuma Dewi menjelma menjadi seorang wanita yang betul-betul dewasa. Baik dewasa pikiran maupun hatinya. Sekali lagi, Mohon maaf, Ayah Resi. Saya pergi bukan karena membenci Ayah Resi. Sama sekali tidak. Bagi saya, Ayah Resi tetap akan menjadi panutan hidup saya. Dan semua yang pernah saya terima dari Ayah Resi akan saya simpan dalam hati selama-lamanya. Endang Kusuma Dewi membaca sekali lagi kalimat-kalimat yang sudah ditulisnya di atas bunga pandan. Setelah merasa puas, dia melolos selembar lagi bunga pandan dan kembali menulis untuk kakaknya Endang Puspitasari. Bunda membaca surat ini, aku sudah pergi meninggalkan Indra Kila. Kepergianku ini, Yunda, sudah kupertimbangkan masak-masak. Kepergianku ini tidak ada sangkut pautnya denganmu, Yunda. Juga tidak ada hubungannya dengan siapapun. Aku pergi karena keinginanku sendiri dan untuk kebaikanku sendiri. Siapa tahu di tengah perjalanan nanti, aku bisa menemukan jati diriku sebagai seorang wanita. Sehingga aku mampu mewarisi ilmu pukulan rembulan dingin seperti Yunda. Sebab aku sadar, ada yang tidak beres pada diri Endang Kusuma Dewi. Karena itulah, ada yang harus diubah dan diperbaiki. Maaf Yunda aku terpaksa tidak bisa menghadiri pesta pernikahan Yunda. Namun begitu, aku akan berdoa agar Yunda dan Paman Janardana bisa hidup bahagia selamanya. Banyak anak dan juga banyak rezeki. Yunda tidak perlu sedih dan berkecil hati. Sekalipun jasadku tidak hadir di hari perkawinan Yunda, tapi hatiku akan senantiasa hadir di tengah-tengah kalian. Orang-orang yang baik hati dan selalu aku sayangi. Sebelum aku tutup surat ini, ada sedikit pesan untuk Yunda. Tolong rawat dan jaga ayah si baik-baik. Kasihan, beliau sudah semakin tua. Nah, Selamat tinggal Yunda Puspita Sari. Selamat menempuh hidup baru. Menetes air mata Endang Kusuma Dewi ketika melipat-lipat surat. Dia termenung sejurus lamanya. Sekali lagi dia duduk di tepi ranjang. Dan setelah itu, dia membuka pintu lemari mengeluarkan beberapa potong pakaian dan membungkusnya dengan selembar kain yang lebar. Setelah itu, dia beranjak ke pintu. Dia tampak ragu-ragu sejenak. Air matanya kembali mengambang. Tapi akhirnya gadis itu membuka daun pintu dan bergegas menuju kandang kuda. Malam semakin larut, suasana sepi senyap meliputi pondok kediaman Resi Wiyasa. Empu Janardana yang masih duduk bersandar tiang hampir saja terlelap ketika tiba-tiba ada yang membangunkannya. Tuan, Tuan Janardana. Oh, kau rakyat Hambulu? Ya. Ada apa? Aduh, celaka Tuan. Tuan harus segera mengejarnya. Sebentar Hambulu. Siapa yang celaka? Aku ini harus mengejar siapa? Ah. Nini Kusuma Dewi. Uh, eh, sepertinya dia kabur, Tuan. Dia pergi ke kandang kuda diam-diam, lalu naik kuda dengan tergesa-gesa. Uh, dia membawa buntalan pakaian. Tolong Tuan Janardana, susul dia, kejar dia. Uh, kalau Tuan yang membujuk, barangkali dia mau kembali kepada POKAN, Tuan. Benar yang kau katakan, Hambulu? Sungguh, Tuan, sungguh. Masa saya berani berdusta pada Tuan Janardana? Uh, saya yakin dia kabur, Tuan. Aduh, cepat, Tuan. Mumpung belum terlalu jauh. Uh, pasti Tuan akan bisa menyusulnya. Buru-buru Empu Janardana meninggalkan ruangan pendopo. Bersama Rake Hambulu, dia menuju ke kandang kuda. Tanpa bertanya-tanya lagi, Ketika suasana sepi lengang karena orang-orang pada tidur, Empu Janardana mencemplak kudanya. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-39 serial Sandiwara Radio Pelangi di atas gelagah Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain with Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ai sebagai Endang kusuma dewi Herman sebagai Rake Hambulu, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Empu Janardana berhasil menyusul Endang Kusuma Dewi? Lalu bagaimana sikap Resi Wiyasa setelah mengetahui putrinya kabur meninggalkan padepokan? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga